Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab amalan hati dan kita sedang membahas tentang bab al-wara. Poin terakhir yang kita bahas tentang waro adalah uh, sumber waro Kita lanjut ke beberapa tingkatan warok. Para ulama, sebagian dari mereka membagi tingkatan warok kepada tiga tingkatan. Pertama ini warok yang paling rendah dan ini yang wajib dilakukan oleh setiap muslim setiap muslim wajib memiliki sifat wara level yang ini. Apakah wara yang wajib itu? Yaitu ijtima, ijtinabul muharram wa hadha yajibu ala jami'in ala jami'in nas. Yaitu wara dari seluruh yang haram. Maknanya menjauhi, menjaga diri dari yang haram tersebut. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan atau ucapan yang Allah haramkan. Wajib semua orang warok dalam hal itu. Dan inilah tingkatan warok yang paling rendah. Dan hukumnya wajib. Tak boleh seorang pun membiarkan dirinya terjerumus ke dalam yang haram, baik ucapan ataupun perbuatan. Tingkatan kedua yang mandub. Mandub itu yang sunnah. Tidak wajib. Tapi siapa yang warok dari hal ini? Dia afdal. Dia lebih utama dibanding umumnya manusia. Apakah warok yang sunnah itu? Warok yang sunnah adalah al wukuf indal mustabih. Wahada li awsatin nas fil ubudiyah. Warok yang sunnah itu adalah menahan diri dari yang syubhat. Yang syubhat ada dua, yaitu yang diragukan keharamannya atau diragukan kewajibannya. Kalau ada satu perkara ragu antara haram atau makruh, atau antara yang mengharamkan atau yang membolehkan, ragu. Dan ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Maka warok dari hal itu adalah menahan diri, tidak melakukan perbuatan itu termasuk warok dari yang makruh atau sebuah perbuatan umpamanya diikhtilafkan oleh para ulama wajib ataukah sunnah seperti contohnya umpamanya banyak di antaranya salat tahiyatul masjid jumhur ulama menyatakan sunnah Sebagian ulama menyatakan wajib. Karena Nabi SAW bersabda, Iza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk. Ini larangan duduk. Dan hukum asal larangan haram. Jangan dulu duduk sampai sholat dulu dua rakaat. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan wajib. Ketika Nabi sedang berkhutbah pada sholat Jumat, datang seorang sahabat langsung duduk. Ditegur. Hal sholat rakaatain, apa kamu sudah sholat dua rakaat? Belum. Kum fasolli rakaatain. Berdiri kamu, sholat dulu dua rakaat salat tahiyatul masjid. Dan beberapa hadis lain yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil tentang wajibnya tahiyatul masjid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Maka warok dari hal itu adalah laksanakan. Kalau ulama ikhtilaf antara wajib dan sunnah, laksanakan perbuatan tersebut. Contohnya tahiyatul masjid, contohnya salat dengan menghadap sutrah. Sebagian ulama menyatakan sutrah adalah sunnah, sebagian lagi menyatakan wajib. Contohnya umpah menutup wajah bagi wanita. Sebagian ulama menyatakan sunnah, sebagian lagi menyatakan wajib. Maka warok dalam masalah ini adalah laksanakan perbuatan yang diikhtilafkan antara fardu ataupun sunnah. Dan ini adalah warok yang sunnah. Dan inilah level manusia pertengahan. Ini tingkatan warok yang kedua. Tingkatan warok yang ketiga ini yang terbaik. Ini yang tertinggi yaitu disebut hiya darajatus sabiqi ilal khairat allati qad balagha biha a'lal kamalat inilah levelnya orang yang selalu berlomba di dalam kebaikan yang selalu ingin sampai kepada puncak kesempurnaan yang bisa diraih oleh manusia apakah level tertinggi ini huwa al-kaffu an kathiri minal mubahat allati yukhsha an tajurrahu al muharramat ila al makruhat Level ketiga ini adalah menahan diri dari banyak perkara mubah yang apabila dilakukan dikhawatirkan menggiring dia kepada yang haram atau kepada yang makruh. Hukum asal perbuatan itu mubah. Tapi kalau dilakukan berlebihan, khawatir masuk ke dalam makruh apalagi yang haram. Makan mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan, bisa sampai kepada level makruh apabila menimbulkan madarat. Juga tidur, juga berbicara, dan seterusnya. Hukum asal tidur, hukum asal berbicara, hukum asal makan dan minum, itu mubah. Tapi kalau dilakukan berlebih-lebihan, bisa menjerumuskan ke dalam perkara yang madarat. Maka level tertinggi adalah menahan diri dari perkara-perkara yang mubah tersebut apabila dikhawatirkan sampai kepada yang memadaratkan. Inilah level yang tertinggi. Ada beberapa riwayat dari ulama as-salafus soleh tentang hal ini. Di antaranya sebuah riwayat dari Qaza'ah. Dia berkata, "Ra'aitu Ali bin Umar thiyaban khashinah, faqultu lahu ya Aba Abdurrahman, inni qad ataituka bi thawbin layyinin mimma yusna'u bi khursan, wa taqarru 'aynaya an arahu 'alaik, fa inna 'alayka thiyaban khashinah." Kata Khaza'ah, aku melihat Ali bin Umar memakai pakaian yang jelek, yang lusuh, yang kasar. Aku berkata kepadanya, Wahai Abu Abdurrahman, saya ingin memberimu pakaian yang lembut, made in Khurasan. Saya ingin engkau memakainya. Saya sangat gembira, sangat senang apabila saya melihat engkau memakai pakaian ini. Sebab yang pakaian yang engkau pakai sekarang ini kasar, jelek. Berkatalah Ali bin Umar, hari ini coba perlihatkan kepadaku. Diperlihatkan, pala masahu biyadi, dia sentuh dengan tangannya, ternyata pakaian itu halus, bagus. Dia bertanya, harirun hadza?" Apakah ini sutra? Kultu aku menjawab, "La, innahu minal qutan. Enggak, ini bahannya katun. Tapi katun yang halus, yang supernya. Maka berkatalah Ali bin Umar Inni akhafu an albasahu akhafu an akuna mukhtalan fakhura. Aku takut memakainya. Aku takut ada kebanggaan dan kesombongan pada diriku dengan memakainya. Jadi dia tinggalkan. Padahal memakai pakaian yang bagus tidak terlarang. Mubah, boleh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, لا يدخل jannah man kana fi qalbihi مثقال ذرة min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, ada sombong. Walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Ya Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai pakaian yang bagus, sendal juga bagus, aksesoris bagus. Apakah ini termasuk sombong, takabur? Kata beliau, la. Allah jamilun yuhibbul jamal. Tidak. Itu tidak termasuk takabur, tidak termasuk sombong. Karena semuanya Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Al-kibru mafarul haqq wa ghamdun nas. Takabur itu, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi boleh memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, atau barang apapun yang bagus selama itu halal, semua selama bukan yang haram. Selama bukan kain sutra untuk laki-laki, bukan perhiasan emas bagi laki-laki, boleh silakan. Itu mubah. Tapi orang tadi tidak ingin memakai pakaian bagus yang hukum asalnya mubah karena khawatir. Ada kebanggaan dalam dirinya. Sehingga masuk dalam kategori takabur. Maka berkata mu'alif ketika mengomentari kisah Qaza'ah dengan Ali bin Umar ini annal hadza ya'ni annal malabis wal marakib allati yajidul insan min nafsihi idza rakibaha aw labisaha zahwan wa ghurura wa ta'aliyan nas an-nas فمقتضى الورع أن يتجنبه ghurura waz zahwa wal ijab bin nafsi amrun muharram fal wara tajannubu dzalik ma anna hadha thawbul layin wal markabul jayyid mubahan Makna dari ucapan Ali bin Umar itu adalah pakaian dan kendaraan yang bagus yang apabila dikendarai oleh pemiliknya atau dipakai oleh pemiliknya menyebabkan dia tertipu. Dia merasa mulia dengan dunia. Tertipu. Kenapa? Karena hakikat dari dunia ini hina. Sering saya ungkap di sini juga. Kadang dunia oleh Rasul SAW Alaihi diumpamakan dengan bangkai binatang. Kadang diumpamakan dengan kotoran manusia. Gak ada nilai, hina. Bahkan seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah, walaupun sebanding dengan nilai sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Andai dunia ada nilai, nilainya serendah sehelai sayap seekor nyamuk. Tapi karena nggak ada nilai orang kafir diberi bukan hanya air, semua kekayaan dunia yang jumlahnya banyak dikuasai oleh orang-orang kafir, dimiliki oleh orang kafir. Allah kasih. Karena itu bukan simbol kemuliaan, bukan wujud kemuliaan. Jadi, kalau orang merasa mulia dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan status sosial, dia tertipu. Merasa mulia dengan sesuatu yang pada hakikatnya hina. Jadi apabila orang memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, lalu dia merasa bangga dengan itu. Lebih tinggi di atas manusia lainnya. Maka warok dari hal itu adalah menjauhi hal itu karena tertipu dengan dunia, merasa bangga dengan dunia, takjub terhadap kelebihannya sendiri adalah perkara yang diharamkan. Makanya warok dari hal itu adalah menjauhi. Bukan menjauhi pakaian atau kendaraannya, tapi menjauhi efek buruk yang mungkin timbul dari pakaian atau kendaraan yang bagus berupa apa? Berupa ria, berupa ujub, berupa takabur, berupa sombong, berupa merasa lebih daripada umumnya orang yang tidak memiliki barang-barang tersebut. Ibnu Umar sendiri meriwayatkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man ta'azzama min nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa orang yang merasa dirinya agung, mengagungkan diri, ta'azzama min nafsi. Awikhtala atau sombong. Sombong dalam apa? Fi Bimisyatihi. Di dalam cara berjalannya, kata orang Sunda mah legeg ya. Ketika berjalan tuh legeg, menunjukkan apa? Sikap angkuh. Siapa orang yang merasa dirinya besar atau legeg ketika berjalan, maka dia kelak akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Jadi ada kesombongan dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk sikap, termasuk dalam hal gaya berjalan, rigignya legeg gitu, maka Allah murka. Jadi sikap takabur dan sombongnya itu yang harus dijauhi tapi salah satu penyebab takabur merasa tinggi itu bisa saja berasal dari pakaian kendaraan yang kita pakai. Betapa banyaknya orang yang merasa mulia hanya karena pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, aksesorisnya bagus, apa yang dimilikinya jarang dimiliki oleh orang, lalu dia merasa lebih dari orang lain karena hal itu. Lalu bersikap angkuh, lalu bersikap sombong. Sombong dan angkuh yang lahir dari kekayaannya itu yang Allah benci. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Berkata Bishr bin Al-Harith rahimahullahu ta'ala. ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال لأنه إذا شبع من الحلال da'atsu nafsahu ilal haram. Tidaklah layak bagi seseorang untuk mengenyangkan perutnya sehari-hari dengan makanan yang halal. Mengenyangkan perut, bahasa kitanya berlebih-lebihan dalam hal kekenyangan. Bahasa Sundanya kamarekaan, sampai sakit. Tidak layak. Karena apa? Karena dia terlalu memenuhi, mengenyangkan perutnya dengan yang halal, khawatir nanti jiwanya terdorong untuk melakukan yang haram. Setelah dia menyantap seluruh makanan terenak yang halal, merasa bosan dengan yang enak-enak, coba apalagi yang harus dia makan. Kalau orang fakir, orang miskin, makannya tempe, tahu, ikan asin. Nikmat, enak. Dengan sambal goang dicocokkan, enak. Tapi ketika dia beralih ke ikan umpah, ikan pindang atau seafood, uh enak. Beralih lagi ke daging, uh tambah enak. Lama-lama terus-terusan dengan daging bosan, masa harus kembali ke ikan asin? Nyengir lihat ikan asin. Maka jiwanya yang rakus akan menuntun dia ingin mencoba hal lain walaupun haram. Dikhawatirkannya demikian. Oleh karena itulah maka tidaklah layak seorang hamba untuk seperti itu. Berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala yang beliau terangkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah memberi nasihat kepadanya tentang perkara yang mubah. Apa kata beliau tentang perkara yang mubah? Hada yunafil muratibal aliyah wa illam yakun tarkuhu syaratan fin najah. Perkara yang mubah bertolak belakang dengan ambisi meraih kemuliaan tertinggi. Bukan ambisi lah, cita-cita. Kalau ambisi kesannya jelek ya. Kepada dunia, kepada kekuasaan, kepada pangkat, ambisi, kayak gitulah. Sehingga cara meraihnya otomatis curang umpah Itu ambisi kayaknya Ini bukan ambisi cita-cita. Melakukan perkara yang mubah bisa menghambat atau bertolak belakang dengan cita-cita meraih derajat tertinggi. Sekalipun meninggalkan yang mubah bukan menjadi syarat untuk selamat dari neraka. Untuk bisa selamat dari neraka, yang mubah-mubah boleh dilakukan. Asal jangan yang haram. Bahkan sebagian yang makruh. Bisa tetap selamat dari api neraka selama tidak dikerjakannya yang haram. Tapi jangan berharap memperbanyak perkara mubah bisa meraih kedudukan mulia yang tertinggi di mata Allah Azza wa Jalla. Nah oleh karena itu tahan diri dari berlebih-lebihan dari yang mubah maka engkau akan terangkat kepada derajat kemuliaan yang tinggi. Berkata muallif ketika menerangkan masalahnya wa ma'lumun anna libas al-fakhir amrun mubah ma lam yasil ila haddil israf wa tabdzir. Lakin man taraka rafi'an libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Yang kita sudah maklumi adalah memakai pakaian yang branded, yang mahal, hukumnya mubah. Tidak dosa, tidak haram. Satu umpama pakaian harganya jutaan, boleh Selama tidak terbuat dari sutra untuk laki-laki boleh silakan. Selama tidak sampai kepada batasan israf, berlebih-lebihan dan, dan tabdir, mubadir. Tapi siapa orang yang menghindarkan hal itu karena tawadu karena Allah, padahal dia mampu. Dia mampu membeli yang jutaan, tapi dia cukup membeli yang puluhan ribu atau ratusan ribu. Dia mampu membeli mobil yang miliaran, tapi dia cukup membeli mobil yang ratusan juta umpah, seratus, dua ratus juta. Yang tidak terlalu mewah. Dia tinggalkan karena Allah. Kalau dia mampu, maka pada hari kiamat, Allah akan memanggil dia di atas seluruh makhluk di hadapan seluruh makhluk kemudian Allah membebaskan dia untuk memilih perhiasan iman yang akan dia pakai sekehendaknya pada hari kiamat. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Syalal Bani memasukkan hadis ini ke dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih. Al-Hakim juga mensahihkan hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Az-Zahabi menyetujui pensahihan hadis yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim ini. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda kata beliau ya man taraka syai'an lillah wahyu yakdiru alaih da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani ma syaa yalbasuha Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah termasuk meninggalkan bermewah-mewahan meninggalkan bermegah-megahan dengan harta walaupun hukum asal mubah tapi dia tinggalkan karena tawadhu kalau dia mampu melakukannya, Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk dan Allah membiarkan dia memilih perhiasan iman mana saja yang dia suka yang kelak akan dia pakai di surga. Dan ini sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu karena mulianya sikap dia ketika berada di dunia. Oleh karena itu, maka iman salah satunya diwujudkan dengan menghindarkan sikap bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan dunia, walaupun mampu. Karena sekali lagi pertama dikhawatirkan lahirnya ketakaburan, kesombongan, takjub kepada harta kekayaan yang dimilikinya dia tertipu. Merasa mulia dengan suatu yang hina dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, khawatir dia terlena dan melalaikan dari kewajiban. Alhaakumut takathur. Hatta surtumul makabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke lubang kubur. Maknanya karena bermegah-megahan lalai dari kewajiban. Lalai dari sikap tawadhu. Lalai dari sikap umpamanya uh, mengukur kemuliaan dengan iman dan amal. Nanti dia mengukur Kemuliaan itu dengan harta kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang sejenisnya. Sehingga dia memilih kawan-kawan bergaul yang selevel dengan dia secara finansial. Dan ini wajib dijauhkan dari ilmu, dari majelis ilmu. Semoga di Bandung tidak terjadi. Sebab Konon di majlis ilmu di kota lain, bukan di Bandung. Itu tempat kajiannya saja, itu sudah berbeda di kalangan emak-emak sosialita. Kalau yang paling depan, yang paling dekat dengan ustadznya, orang-orang yang ketika datangnya itu pakai mobil yang yang harganya MM-an. Di depan tuh. Di belakangnya sekitar 500 jutaan. Di belakangnya lagi ya 300. Begitu yang pakai motor di belakang. Pakai ojo mungkin di luar. Gak boleh orang pakai motor duluan datang tiba-tiba selak di depan. Gak boleh. Sama panitianya. Mengukur kemuliaan dengan mobil. Mengukur kemuliaan dengan jilbab merek apa yang dipakainya. Dengan tas yang dibawanya, merek apa, harga berapa kan ada. Satu tas harganya lebih mahal dari mobil ya. Sampai ratusan juta. Mereka merasa mulia dengan hal itu, akhirnya apa? Terjadinya diskriminasi di kalangan sama muslim dan muslimat. Dan ini termasuk penyimpangan di dalam mengaplikasikan iman. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ketakwaan yang menjadi ukuran, bukan kekayaan. Jadi itu sikap keangkuhan, kesombongan, ketakaburan yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial hanya karena harta. Bukan harta yang mubahnya yang dikhawatirkan, tapi efek yang ditimbulkan. Itu takjub kepada diri sendiri. Berdasarkan hal itu, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu hadis, "Al-badzadzata Al-badadatu minal iman. Al-badadah termasuk dari iman. Makna al-badadah adalah lawan dari kemewahan. Simple, sederhana, humble, tawadu. Itu bagian daripada iman. Walau hadis yang barusan itu diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, hadisnya dari diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Imam Ibn Abdul Bar mentaifkan hadis ini. Tapi Al-Imam Al-Iraq dalam kitab Amaliyah menyatakan hadis ini hasan. Dan Imam Ibn Hajar mensahihkan hadis dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Syahal al memasukkan hadis ini ke dalam kitab silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Jadi inilah tiga tingkatan warok. Pertama yang wajib yaitu meninggalkan yang haram. Level kedua yang lebih bagus daripada itu adalah yang sunnah, meninggalkan yang syubhat dan yang makruh. Apalagi yang haram. Dan yang terakhir adalah meninggalkan yang mubah yang berlebih-lebihan. Kalau yang mubah saja asal berlebih-lebihan dihindarkan, dijauhi, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama lain seperti Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar min Hajul Qasidin membagi warok kepada empat tingkatan. Tingkatan pertama disebut wara'ul adil. Warok adil. Apa waro adil itu? Yaitu waro dari segala ucapan, perbuatan yang bisa merontokkan keadilan dirinya dalam pandangan manusia. Dalam ilmu mustalahul hadis kita mengenal salah satu syarat hadis sahih selain sanadnya ittisal nyambung, tidak ada yang terputus. Rawinya juga ya thiqat ya dhabit. Kalau thiqat menyangkut hafalan. Hafalannya kuat, tidak pernah tidak pelupa, tidak salah. Kalau dhabit menyangkut Eh, sifat adalahnya. Adalah itu keadilan dia. Dia bukan orang fasik, Pak. Bukan pelaku kebidahan, bukan pelaku maksiat, bukan orang durhaka. Bukan pendosa. Dia ahli ibadah. Dia jujur. Kalau thiqat itu kejujurannya, kalau dhabit hafalannya. Terbalik tadi afan. Nah, kalau seorang melakukan perbuatan maksiat sehingga tergolong fasik, gugurlah keadilan orang tersebut. Maka waro adil maknanya al-waro amma yujibu fi'luhu eh, fisku sahibihi. Waro dari perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang dia terjerumus ke dalam status fasik kok tidak lagi disebut adil artinya warok dari apa yang Allah haramkan sehingga dia tidak lagi dianggap fasik karena dosa-dosa besar yang dilakukannya enggak karena dia tidak melakukan dosa tersebut. Dosa bisa mengundang pelakunya untuk memperoleh ancaman sanksi azab dari Allah Azza wa Jalla. Jadi warok dari semua yang Allah haramkan disebut oleh Imam Ibn Qudamah dengan sebutan warok adil. Ini yang pertama. Dan ini tingkatan yang terendah dari warok. Sama dengan yang tadi. Warok yang wajib disebut oleh Imam Ibn Qudamah dengan warok adil, yaitu warok dari hal yang diharamkan. Semua yang diharamkan dijauhi. Tapi kadang-kadang dia melakukan yang makruh. Kadang dia melakukan yang syubhat. Tapi tidak melakukan yang haram. Warok tingkatan yang kedua, warok usolihin, Waroknya orang-orang soleh. Apakah warok orang soleh itu? Wal warok amma yustabahu fi hurmatihi. Warok dari perkara yang diragukan keharamannya. Ini halal apa haram? Halal apa haram? Ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Maka warok orang-orang orang yang soleh meninggalkan mau haram, mau uh, sub, mau makruh, mau haram, mau halal, tapi karena khawatir ini diharamkan ditinggalkan. Ini sikap warok dan ini sesuai dengan hadis Nabi saw. alaihi wasallam kata beliau di dalam hadis yang di awal pembahasan ini sudah kita terangkan, orang yang faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Faman istabra'a minas syubuhat faqad istabra'a an dinihi wa irdhihi. Siapa orang yang menjerumuskan diri ke dalam yang syubhat, berarti dia menjerumuskan diri kepada yang haram. Tapi siapa orang yang memelihara diri dari yang syubhat, berarti dia telah memelihara diri atau menjaga agama dan kehormatan. Jadi kalau ada perkara para ulama ikhtilaf menurut sebagian haram, menurut sebagian adalah halal. Atau apalagi makruh, ya udah tinggalkan. Apalagi makruh, walaupun dianggap halal oleh sebagian ulama, tapi diharamkanlah ulama lain, tinggalkan. Itu waraknya orang soleh. Contohnya apa ya? Rokok gitu. Kalau rokok sih semua ulama sepakat haram. Kalau ada yang menghalalkan bukan ulama, ustaz. Kenapa? Karena masih doyan ngerokok. Sampai ada yang menyatakan bagi saya merokok sunnah. Kalau nggak ngerokok, dalil nggak keluar ketika ngajar. <laughs> dalilnya tergantung sesuatu yang haram. Maka waliyadzubillah menghukumi sesuatu berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan nas, dalil Al-Quran dan Sunnah. Orang yang warok nggak mungkin merokok. Rokok itu madarat bagi diri sendiri, madarat bagi orang lain. Itu yang keji, yang mungkar. Mungkar ya jelas mungkar. Karena merugikan banyak orang. Tapi kan saya merokoknya nggak pernah di hadapan orang. Iya, walaupun umur sekali ngerokok ke puncak gunung ngerokok, Habis baru ke kota lain. Tetap memberi bahaya ke orang. Iya, karena apa? Nikotinnya, racunnya bersarang nih di paru-parunya. Terhembuskan lewat nafasnya. Nafasnya menyemburkan racun dan nikotin. Ketika ngerokok, nikotinnya nempel di baju, di rambutnya, di wajahnya. Terus mangku anaknya yang masih bayi, kesedot. Di rumahnya dihembuskan nafas, mengotori udara di dalam rumahnya kesedot oleh orang-orang di sekitarnya. Zolim nggak orang? Zolim. Jelas mungkarnya. Mestinya kebiasaan ngerokok terhapus oleh sholat, terhapus oleh saum, terhapus oleh ibadah. Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Merokok keji dan munkar. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Menguntungkan produsernya. Produsennya nggak pernah merokok. Nah, harusnya ter, tercegah oleh oleh sholat. Maka siapa orang yang sholat tapi tetap melakukan keji dan munkar, sholatnya ditolak. Terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka itu orang yang sholat. Orang yang lalai dari tujuan sholat setelah sholatnya. Orang yang setelah sholat tetap keji dan munkar, fawailul musallin. Selamatkan sholat kita, selamatkan saum kita dengan berhenti merokok. Man lam yada' qawla zur wal amal bi awil wal man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahal. falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia yang buruk tindakan bodoh, perbuatannya wal jahal. Allah nggak butuh kepada saum. Ditolak tuh. Salatnya ditolak, saumnya ditolak. Karena tetap memelihara kebiasaan buruk seperti ini. Selamatkan saum kita, selamatkan salat kita, selamatkan ibadah kita dengan menjauhi semua kebiasaan buruk setelah ibadah-ibadah tadi. Siapa yang tetap memelihara kebiasaan buruk setelah ibadah, itu tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah Azza Inilah waranya orang-orang soleh, menjauhi semua yang syubhat, yang makruh. Ketiga, wara'ul muttaqin, wara'nya para muttaqin waroknya orang-orang yang bertakwa. Ini yang lebih baik daripada yang kedua. Apakah wara orang bertakwa? Wahwa tarku ba'dil umuril mubahat allati yukhsha an tajurrahu ilal haram yaitu meninggalkan sebagian perkara mubah yang apabila dilakukan dikhawatirkan menyeret dia kepada yang makruh atau yang haram. Ini mubah nggak apa-apa sih, tapi kalau terus-terus dilakukan bisa terjerumus ke dalam yang haram atau yang makruh. Dan level terakhir dan ini yang terbaik disebut wara'us siddiqin. Wara' para siddiqin. Apakah wara para siddiqin ini huwal wara'an kulli ma laisa lillahi ta'ala. Ini yang terberat. Beratnya hal ini diakui juga oleh para ulama. Yaitu warok dari segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah. Termasuk ibadah, perbuatan baik tapi dilakukan bukan karena Allah. Ria, sum'ah atau karena dunia. Ibadah ingin dipuji, ibadah ingin dapat apresiasi, atau ibadah ingin karena keuntungan duniawi. Ada orang rajin tahajud agar karirnya nanjak. Ada orang rajin saum Senin Kamis agar dagangannya laris laku. Ada orang yang mewiridkan wirid tertentu sekian ribu kali agar rumah yang mau dijualnya cepat laku. Agar cepat dapat jodoh. Ada yang begitu? Banyak. Ibadahnya agung, Salatnya, saumnya, wiridnya, zikirnya agung. Tapi niatnya busuk untuk meraih keuntungan dunia. Yang rendah, yang hina. Itu bukan karena Allah. Nah, waroknya orang siddiqin adalah menjauhi seluruh niat-niat buruk dari ibadah yang dilakukannya niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi berbicara menjauhi dosa, maksiat, penyimpangan, kesalahan, kebidahan, bukan itu sudah jauh dari dirinya. Tapi yang dilakukan oleh dirinya hanya wajib sunnah, wajib sunnah. Nggak ada yang mubah, nggak apalagi yang makruh, yang haram, nggak ada. Wajib sunnah, wajib sunnah. Tapi ingat, amalan wajib dan sunnah tetap bisa menjadi pintu masuknya setan untuk menghancurkan pelakunya. Yaitu apa? Dimasukkannya ria. Dimasukkannya lah ujub. Dimasukkanlah sum'ah. Dimasukkanlah takabur. Dimasukkanlah ta'ali. Ta'ali itu merasa tinggi dengan ibadah yang dilakukannya. Dan ini sangat berbahaya. Level ini levelnya para ahli ibadah, para ulama. Mereka rajin ibadah, tahajudnya, saumnya, baca Qur'annya, zikirnya, berbuat kebaikannya. Tak tertandingi oleh manusia biasa. Tapi setan tetap bisa mencari celah untuk menghancurkan amal orang ini. Dengan cara apa tadi? Dimasukkannya riak. Sesuatu yang Diniatkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lahirnya ketakaburan, kesombongan, merasa mulia karena ibadahnya, orang ini tertipu. Dan sikap takabur atau merasa mulia adalah sikap yang bertolak belakang dari hakikat dari ibadah itu sendiri. Ibadah itu maknanya al-khudu wa tadhallul. Hudu itu merendah. tazalul itu menghinakan diri di hadapan Allah. Semakin seorang merasa rendah hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, semakin tawadhu, semakin angkat kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin seorang merasa besar, merasa besar itu takabur merasa mulia di hadapan Allah walaupun besar dan mulia itu karena ibadah yang dilakukannya semakin Allah rendahkan dan hinakan dia. Contoh nyata dari hal ini siapa? Iblis laknatullahi alaih. Iblis bangsa jin yang dahulunya ahli ibadah. Ibadahnya hebat luar biasa. Saking hebatnya Allah memuliakannya dengan mengangkatnya ke langit dan ibadah di langit selama 80 ribu tahun. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab As-Tadhkirah. Merasa lebih hebat dibanding ibadahnya para malaikat sekalipun. Tapi apa akibatnya muncul takabur, muncul kesombongan. Takabur ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis ini dalam bentuk diciptakannya manusia. Adam setelah diciptakan disuruh sujud. Para malaikat yang selama ini ibadahnya ini tulus-tulus saja. Ikhlas-ikhlas saja. Ketika diperintahkan sujud ke Adam, juniornya ini. Langsung sujud. nggak banyak komen. Adapun iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba dia enggan sujud. Wastakbaru dan takabur. Terbongkar ketakaburan iblis. Ditanya, "Ma manaka antas sudah id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Dia menjawab, "Ana khairu minhu." Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Tuh. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Muncul tuh ketakaburannya. Takabur mustahil lahir dari ibadah yang benar. Berarti ada sesuatu dalam ibadah Yang menyebabkan melahirkan ketakaburan. Ingat, Para ulama menjelaskan apabila engkau mampu bertahajud di suatu malam. Jangan engkau anggap hina orang-orang yang tidur kebablasan. Karena boleh jadi orang yang tidur kebablasan sampai subuh tanpa tahajud, itu lebih baik daripada orang yang bertahajud. Kenapa? Mungkin orang yang tidur kebablasan dia menyesal. Kenapa dia tidak bangun tahajud? Itu lebih baik dari orang yang tahajud lalu dia merasa bangga dengan tahajudnya. Bila engkau mampu melakukan saum sunat di siang hari, jangan engkau rendahkan orang yang tidak saum. Karena boleh jadi orang yang tidak saum lalu dia menyesal karena tidak saumnya lebih baik daripada orang yang saum tapi merasa bangga dengan saum. Ingat ibadah yang benar melahirkan ketakwaan Tuhan. Ibadah yang benar melahirkan sikap rendah, bukan takabur, bukan sombong, bukan merasa mulia. Oleh karena itulah maka wajib untuk kita bersihkan seluruh niat kita ketika ibadah dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dan inilah waroknya para siddiqin. Inilah tingkatan-tingkatan warok. Cukup ya sampai di sini dan untuk Ramadan ini kita akan mengakhiri kajian ini sampai jam 5.15 karena biasanya jam 5.15 sudah sibuk dengan persiapan buka bersama. Untuk jamaah yang hadir sekarang insya Allah disiapkan uh, makanan untuk buka bersama. Tidak hanya yang ringan tapi juga yang berat ya. Tapi bukan batu. <laughs> Nasi kotak sudah siap. Free ya gratis. Pertanyaan pertama. Bismillah. Ustaz mohon penjelasan tentang sholat taraweh bersama imam sampai selesai. Bagikan sholat sepanjang malam. Dan tidak perlu lagi sholat tahajud. Soal kalau sholat tahajud dan lain-lain akan hilang sholat sepanjang malamnya benarkah? Soal kalau sholat tahajud dan lain-lain akan hilang salat sepanjang malam benarkah? Tidak benar. Afan karena pernah mendengar ada ustaz yang menjelaskan masalah salat taraweh bukannya di bulan Ramadan ini kita perlu banyak-banyak minta ampunan dengan mengerjakan salat tahajud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat taraweh, saat itu disebutnya Qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu Nabi dan para sahabatnya tarawih. Setelah beres, seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, seandainya kita sholat semalaman sampai subuh, masih nantang dia. Padahal tadi aja udah panjang. Masih belum puas, ingin sholat semalaman. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana mal imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layli kullih." Siapa orang yang sholat qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, akan dicatatkan baginya sholat semalam suntuk. Itu jawaban Nabi SAW kepada orang yang ingin sholat sampai subuh. Cukup dengan imam, sholatnya dianggap sholat sampai subuh bersama imam. Pahalanya utuh. Nah sekarang bagaimana kalau orang sudah sholat, kita kan sholatnya umpah setengah jam atau empat puluh menit atau maksimal sejam lah. Jarang di kita yang sejam ya. Rata-rata 30 menit, 35 menit. Bahkan ada yang 23 rakaat cuma 7 menit. <laughs> Tapi walaupun 11 rakaat cuma 40 menit, pahalanya sama dengan sholat sampai subuh. Nah, tapi ada tapinya. Bagi kalangan tertentu, dia sholat bukan sekedar mengejar pahala. Ada yang lebih dari itu, yaitu apa? Kenikmatan rohaniah yang dia rasakan dalam sholat. Kenyamanan, ketenangan batin. Itu Gak peduli pahalanya segimana, yang penting dia merasakan kebahagiaan tersendiri. Sehingga kalau sholatnya cuma satu jam, terus malamnya bangun, gak ada pekerjaan lain, dia ingin sholat. Bukan sekedar mengejar pahala. Walaupun pasti ada pahalanya. Tapi untuk kepuasan batin. Boleh enggak? Ya ini dibahas oleh para ulama. Boleh. Karena apa? Karena jumlah rakaat sholat malam tidak dibatasi oleh jumlah rakaat, Tapi dibatasi oleh waktu. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kitab Majmu'ul Fatawa'nya. Bahwa salat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Siapa yang salat ya sampai subuh boleh. Berapa rakaat pun dia. Uthman bin Affan dari mulai Isya sampai subuh salat malam cuma satu rakaat. Tapi di satu rakaat itu dia membaca seluruh ayat Al-Quran. Setelah Fatihah, baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai anas Sampai subuh selesai itu. Satu rakaat. Tidak heran kalau para ulama madhab pun berbeda pendapat. Imam Malik sampai 36 rakaat salat malamnya taraweh dengan 5 witir jadi 41 rakaat. Sebagian ada yang 23, sebagian ada yang 21, sebagian ada yang 13, sebagian ada yang 11. Di Mekah dan Madinah sekarang ini 13 rakaat. Satu jam lebih dikit lah. Ya. Dan kenapa para ulama demikian? Karena mereka beranggapan sholat malam baik di Ramadan, di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat tapi dibatasi oleh waktu. Dan ini diambil dari hadis Nabi SAW. Kadang beliau 11 rokaat, kadang 13 rokaat, pernah juga 17 rokaat. Perkataan Aisyah bahwa Nabi tidak pernah lebih dari 11 rokaat, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, dan hadis itu sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tidak mengingkari yang lebih dari 11 rokaat. Karena apa? Karena Aisyah hanya memberi persaksian sebatas yang dia lihat. Sedangkan istri Nabi di waktu yang bersamaan ada sembilan. Kalau satu istri dapat giliran satu malam, berarti Aisyah dapat giliran sembilan malam sekali. ya Delapan malam yang lain di istri lain, Aisyah tahu nggak Nabi berapa roka Tidak tahu. Makanya Ummu Salamah menyatakan Nabi pernah tiga belas rokaat. Sahabat lain menyatakan Nabi pernah 17 rakaat. Semuanya sahih. Aisyah tidak salah menyatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Karena dia hanya menyampaikan sebatas yang dia lihat. Yang tidak dilihatnya tidak tahu ya dilihat oleh sahabat lain atau istrinya yang lain. Makanya para ulama menyatakan nggak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu adzan subuh habis waktu. Jadi kalau umur kita sudah 11 rakaat atau 13 rakaat selesai, nanti jam 3 bangun lagi, ibu-ibu kan masak sekarang mah nggak perlu ditungguinnya. Cukup uh, masukin kompor atau microwave, uh, setel aja waktunya, udah nanti padam sendiri kita sholat. Ting, ah, itu udah selesai itu. Mati sendiri, nggak khawatir hangus. Dia sholat, boleh? Boleh. Asal tidak ada dua witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam karena karena ada dua witir menjadi genap ya. Witir apa artinya? Ganjil. Tiga rakaat, satu rakaat, lima rakaat. Kalau dua witir berarti ganjil bukan witir lagi. Maka witirnya cukup sekali. Kalau dengan imam kita sudah witir, nanti malam mau sholat lagi, silakan, jangan witir lagi. Tidak masalah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika lebaran keluarga besar anak suka ziarah kubur kepada keluarga yang sudah meninggal. Bukan ziarah kubur kepada keluarga. Ziarah kuburnya ke kuburan yang sudah meninggal. Jika lebaran, anak dan keluarga suka ziarah kubur kepada keluarga yang sudah meninggal. Berarti keluarga yang sudah meninggal masih hidup kan? Silaturahmi namanya. Bukan ziarah kubur. Namun sekeluarga besar semuanya membaca Al-Quran seperti surah Yasin. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Karena Ana belum berani menasihati keluarganya. Karena takut didebat, dikucilkan. Mungkin ziarah kubur ya ke keluarga. Ke, ke, ke, ke kuburan, kuburan kerabat yang sudah meninggal. Yang disyariatkan di sana bukan membaca Al-Quran. Tapi mendoakan si mayit. Kalau orang-orang baca, ya kalau menasihati, melarangnya, menimbulkan madarat, biarkan. Kalau melarangnya menimbulkan madarat, sementara perbuatan tidak akan terhentikan baca yasinnya di akan tetap, malah kita akan dimarahi. Biarkan. Dan ini etika amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau umpamanya mengingkari kemungkaran berakibat melahirkan kemungkaran yang lebih besar, diamlah. Makanya ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya di antara Imam Ibn Qayyim melihat ada tentara Tartar yang sedang mabuk, dibiarkan. Kata muridnya, wahai Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari perbuatan mabuknya? Kata beliau, da'ahum, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Karena kalau mereka sadar bisa melakukan perbuatan yang lebih jahat daripada mabuk. Bisa merampok, membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Mabuknya istirahat dari kejahatan kejahatannya. Biarkan dia mabuk. Tidak perlu dicegah. Mabuk adalah kemungkaran. Tapi kalau dicegah, bisa melahirkan perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Biarkan dia mabuk. Jadi kalau sebuah kemungkaran Bila dicegah melahirkan kemungkaran lain yang lebih besar, biarkan. Nah, yang harus kita lakukan sudah baca doa. Doa apa? Hafalkan doa sholat janazah. Kemudian baca di sholat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal ayah kita, ibu kita, adik kakak kita, paman kita, sahabat kita yang sudah meninggal pasti adalah ya orang dekat kita yang sudah meninggal, doakan di dalam sholat, baca doa yang kita biasa baca dalam sholat jenazah takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب النار وعذاب القبر Hafalkan itu. Terus baca di setiap sholat kita. Kalau sholat fardu nggak mungkin karena berjamaah di sholat sunnah. Nggak apa-apa baca. Apalagi yang orang tua yang sudah meninggal. Baca setiap sholat tuh. Satu kali sholat umpamanya uh, satu rakaatnya dua kali sujud. 17 rakaat berarti 34 eh, kali sujud tuh. Masa satu kali aja dalam sujud tidak ada yang mendoakan orang tua. Baca doa ini untuk orang tua yang sudah meninggal. Makanya ketika Syekh ditanya oleh orang saya mendoakan orang tua saya sehari lima kali. Kata dia kurang. Kamu lalai dari mendoakan orang tuamu. Lima hari sekali mendoakan orang tua kurang. Kamu durhaka. Harus lebih dari itu. Bayangkan lima kali sehari dianggap kurang. Umumnya orang sehari sekali juga belum tentu ya. Seminggu sekali juga saya ingat. Kadang-kadang ingat juga tidak mendoakan. Kalau doa, sholat jenazah ini selalu kita baca. Untuk yang sudah meninggal. Tiap hari dijamin tidak akan lupa. Dijamin tidak akan panik ketika mendadak ada yang meninggal terus kita menyolatkan. Karena seringkali kita pas ada meninggal tuh buka bukunya menghafalkan mendadak. Karena apa? Karena nggak pernah dibaca. Belum tentu sebulan atau setahun sekali ada yang meninggal ya nggak? Di antara orang yang kita kenal. Belum tentu setahun sekali kita sholat jenazah. Sekarang dihafalkan, sebulan kemudian lupa. Malah ketika haji umroh setiap sholat umpamanya ya, pasti di sana ada sholat jenazah. Wah, hafal lah nggak akan lupa-lupa. Pleng setahun dua tahun nggak haji nggak umroh lagi lupa lagi tuh. Agar tidak lupa baca di dalam sholat kita. Ya, ketika ziarah kubur baca lagi doa sholat jenazah untuk yang sudah dikuburkan di sana. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghilangkan pikiran yang buruk serta bisikan buruk dalam hati yang sangat mengganggu apalagi ketika sholat. Iya, pertama kalau di luar sholat, pertama cepat-cepat ta'awud. Ketika ada pikiran buruk atau umpamanya bisikan-bisikan cepat tahu itu dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dengan lafaz yang isinya minta perlindungan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca, tahu, berulang kali. Kedua, palingkan pikiran kita kepada hal lain. Jangan terus difikirkan hal tadi. Begitu muncul kuat ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penghayatan. Minta perlindungan kepada Allah. Lalu sekali lagi palingkan pikiran kepada hal lain yang lebih positif. Masih juga cari kawan untuk ngobrol. Jangan menyendiri. Karena ibarat binatang ternak ketika menyendiri dia akan menjadi sasaran bagi para predator singa, macan, serigala dan seterusnya. Tapi ketika ber, bergabung dengan kolon dengan komunitasnya, predator berpikir ulang. Jadi cari kawan untuk ngobrol dengan obrolan yang bermanfaat, ya. Nah, bagaimana kalau itu di dalam sholat sama, ya? Kalau sholatnya sholat sunat, kalau umpamanya fardu berupaya untuk berjamaah, Berjamaah salah satu faedahnya adalah mengurangi tekanan pengaruh gangguan setan. Selain juga akan terpelihara dari kesalahan. Jumlah rokaat, gerakan sholat, terpelihara dengan berjamaah. Kalau sendiri sholat sunnah, boleh ta'awud di tengah-tengah sholat. Kalau bersin, boleh hamdalah di tengah-tengah sholat. Asal sholat itu sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian ada pikiran begitu cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meniuplah ke kiri tiga kali maka insyaallah itu akan hilang. Sebagaimana seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya setan selalu berbisik di dalam ke dalam hatiku ketika sholat. Apa kata Nabi SAW? Apabila kamu merasakannya, ta'awudlah kamu dan meniuplah kamu ke, ke kiri tiga kali. Maka dengan hal itu insya Allah gangguan setan akan berkurang atau bahkan hilang. Dua, apa makna atau tafsiran dari syaitan dibelenggu ketika bulan Ramadan? Jika setan dibelenggu, kenapa masih ada bisikan-bisikan yang buruk? Yang dimaksud tufidati syaitin, setan itu dibelenggu di dalam riwayat lain marodatul jin jin-jin yang durhaka yang dimaksud setan dibelenggu adalah setan dari kalangan bangsa jin semua jin yang durhaka yang kafir itu dibelenggu adapun jin-jin Islam bebas tidak dibelenggu karena mereka pun harus harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jin juga wajib saum, wajib sholat. Kalau dibelenggu mah tuh. Nggak bisa sholat, nggak bisa saum. Jadi jin Islam bebas, tidak dibelenggu. Jin kafir dibelenggu. Tapi karakter jin Islam lebih parah daripada manusia Islam. Ada manusia Islam tapi suka menggoda orang lain untuk berbuat dosa? Ada banyak. Kita umpah dapat BC ada pengajian di al ukhwah jam sekian. Ah mau hadir. Eh pas datang kawan. Mejeng yuk. Kita ada ketemuan sama kawan-kawan di kafe Anu. Akhirnya tergoda ikut ke sana. Itu manusia, ya enggak? Jin bisa melakukan itu? Iya, bisa melakukan. Kalau manusia banyak menggoda orang untuk berbuat dosa dan maksiat, apalagi bangsa jin. Nah, jin-jin yang muslim tapi fasik, zalim inilah yang memberi pengaruh buruk kepada hati manusia. Sehingga apa? Ada tetap gangguan di dalam hati kita untuk berbuat dosa dan maksiat walaupun di tengah-tengah saum di bulan Ramadan. Karena ada jin-jin muslim yang fasik tadi. Tapi jauh lebih berkurang dibanding di luar Ramadan. Ini yang pertama. Kedua, kenapa di bulan Ramadan walaupun setan dibelenggu masih ada dosa dan maksiat? Kata Imam Ibnu Qayyim dosa dan maksiat tidak hanya karena godaan setan, tapi bisa juga karena karakter yang buruk yang sudah tertancap kuat dalam hati seorang manusia. Kalau karakternya buruk tanpa harus digoda oleh setan itu jalan sendiri. Umpama orang punya karakter iri, dengki, kalau sudah ada karakter iri dengki nggak perlu digoda setan tuh. Lihat orang yang tidak disukainya senang aja udah dengki tuh. Nah kedengkian ini yang kemudian mendorong dia untuk beraksi, melakukan dosa. Digibahilah, difitnahlah, ya, dihinalah gitu. Adanya gibahan, ada hinaan, adanya fitnahan. Itu tidak berarti ada godaan setan, tapi karena aktifnya karakter dengki yang ada pada diri, Bisa karena itu. Dan setan selama 11 bulan menanamkan karakter buruk pada diri manusia ada agar pas masuk satu bulan di bulan Ramadan buruknya karakter ini tetap dominan menguasai diri orang itu sehingga mudah terjerumus dalam dosa dan maksiat ya wallahu a'lam bissawab Terakhir ya. Bagaimana dengan daurah atau kajian yang diadakan di hotel mewah dan berbayar, biayanya sampai jutaan rupiah per orang? Apakah yang seperti dibolehkan karena tidak semua orang mampu untuk ikut daurah seperti ini? Gimana ya? Pertama, suudon saya atau suudon kita, boleh nggak suudon ya? Ini bisnis yang dilakukan oleh panitia. Dia ingin mengeruk keuntungan dari aktivitas dakwah. Jadi buka daurah mengundang ustadz yang kira-kira bisa menyedot jamaah yang banyak mahal pun ditembak karena usernya favorit. Makanya nggak pernah mengundang usah yang kira-kira jamaahnya sedikit. Ah, malaku, Tapi yang viral, sekali hadir ribuan jamaah. Nah, usah yang kayak gini, dijamin laku keras. Kalau umpai dari satu orang diambil keuntungan 500 ribu saja, ada 100 orang. Keuntungan bersih. Berapa biaya? Berapa keuntungan? Nah, makanya panitia yang seperti semakin menjamur. Dulu berawal dari pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Dari mana? Pertama dari canceling. Kedua dari sponsor. Kedua dari donatur. Makanya Panitia seperti hanya mengundang ustadz yang kira-kira dihadiri ribuan orang. kargar kenslengnya penuh, donatur banyak, sponsor banyak. Uang yang keluar untuk ustadz berapa sih? Nggak, nggak akan lebih dari 10 juta untuk uh, akomodasi, transportasi. Katakanlah maksimal 20 juta. Dana yang masuk bisa 200 juta. Sisanya apa? Dibagi-bagi. Ini penyelenggaranya bukan yayasan. Langsung aja IO. IO itu dadakan. Nah, dibagi-bagi. Seorang bisa 20 juta. Makanya ada orang yang sudah ada, punya pekerjaan dengan gaji 10 juta keluar lalu gabung ke IO ini. Kalau sekali penyelenggaraan 20 juta per orang dapat, bayangkan sebulan minimal 4 kali. Kalah tuh GM gajinya oleh IO seperti ini. Itu di Jakarta banyak. Pernah juga terjadi di Bandung. Kita sudah peringatkan. Ustaz yang diundangnya nggak tahu menau. nggak salah dia mah gitu ya. Karena dia berpikirnya positif. Ya. Nah ditawarkan di beberapa masjid safari dakwah masjid ini diminta 2 juta masjid itu diminta sekian sekian dengan alasan untuk akomodasi ustaz terkumpul sekian ratus juta pengeluaran sekian puluh juta sisa sekian ini bisnis membisniskan dakwah jadi kalau ada yang seperti itu kalau saya pribadi tidak mau kecuali nah, saya pernah mengisi di hotel umpamanya dari sebuah perusahaan. Perusahaan ini libur. Daripada diisi dengan liburan yang gak karuan, diadakan daurah dibiaya oleh perusahaan. Akhirnya karyawan mengajak keluarganya bayar sekian. It's okay, gak apa-apa. Itu murah meriah. Orang lain datang, boleh hadir. Boleh ada ikut konsumsi makan. Kalau yang tadi ini, pas giliran makan, yang hadir yang tidak jadi peserta, jajan sendiri. Atau nonton yang ngantri para parasmanan. Kan kasihan ya. Jadi sekali lagi ini bukan dakwah, ini bisnis ya. Kalau saya pribadi diundang untuk ngisi di kayak gini nggak nggak akan mau. Kecuali kalau tidak komersial. Umpamanya eh, dari perusahaan dibiayai dibiayai oleh perusahaan, ah boleh yang lain datang ikut makan nggak apa-apa ya.